Karena sungguh hari-hari yang akan kita hadapi hari-hari yang sangat mulia. Kita berada di awal bulan Sya'ban. Kurang lebih tiga pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Mari kita persiapkan diri dengan ilmu, dengan ketakwaan, dengan doa, serta juga tazkiyatun nafs agar jiwa kita menjadi jiwa yang suci sehingga bila mendapatkan kesempatan untuk beramal senantiasa termotivasi dan terjauhkan dari sifat malas atau hal-hal yang akan mengurangi semangat kita untuk melakukan amal ibadah dan ketaatan. Semoga Allah memuliakan kita dengan semua hal itu. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Salam dan salam. Mari kita berbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Seperti biasa, kajian kita tentang kajian akidah ahli sunnah wal jamaah Kajian yang membahas tentang tauhid Perkara yang sangat mulia Perkara yang berkaitan dengan ma'rifatullah Perkara yang berkaitan dengan salah satu prinsip dasar Tiga landasan utama yang wajib dipelajari oleh seorang muslim Yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mungkin seorang Bisa mengetahuinya Kecuali dengan mempelajari Nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin, para pendengar di mana saja antum berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu kaedah di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para rahimakumullah. Ahlul kalam yaitu orang-orang yang menyelisihi ya, manhaj ahli sunnah dan salafus saleh di dalam pembahasan-pembahasan teologi keimanan terutama dalam masalah pembahasan tentang ma'rifatullah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentunya tidak sama dalam tingkat penyimpangannya. Di antara mereka ada yang mengingkari semua sifat dan sebagian lain mengingkari kebanyakan dari sifat dan menetapkan sebagiannya di antara alasan mereka kenapa mereka mengingkari sifat tersebut atau mentakwilnya ya tidak menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana ya secara tekstual, secara zahirnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antara alasan mereka bahwa sifat tersebut bila ditetapkan bagi Allah sebagaimana zahirnya secara tekstual ya itu akan menjerumuskan ke dalam tasbih atau tamthil ya menyerupakan Allah dengan makhluk oleh karena itu tatkala mereka membaca firman Allah Ar-Rahman al-Asistawa thumma stawa 'alal arsh istiwa di atas aras ya yang terbesit dalam benak pikiran mereka seperti ya seorang raja yang duduk di atas singgasana dia nah arsyhi itu yang dibayangkan itu yang terbesit dalam benak pikiran mereka dan kita menurut mereka harus mensucikan Allah benar kita harus mensucikan Allah mengagungkan Allah jika ditetapkan itu akan menyerupai sifat makhluk sementara Allah tidak menyerupai salah satu dari makhluknya maka bagaimana jalan keluar dan solusinya berarti harus ditakwil yang kesimpulannya adalah secara otomatis pasti akan tertolak karena begitu ditakwil akan berubah maknanya sehingga hilanglah makna hakiki dari ayat tersebut yaitu istiwa Allah di atas aras. Begitu juga kenapa mereka mentakwil sifat tangan bagi Allah? Karena menurut mereka, persepsi mereka, kita memahami tangan seperti tangan yang kita lihat, yang kita miliki. Maka kalau kita tetapkan tangan bagi Allah berarti menyerupai makhluk. Allah Maha Suci dari menyerupai berarti harus ditakwil. Ditakwil ya diselewengkan maknanya tangan itu bukan tangan yang hakiki tapi lah tangan bermakna kudrah kata mereka kekuatan atau sebagian mentakwilkan nikmah nikmat طيب ikhwatal iman para rahimakumullah tentu alasan dan pernyataan yang mereka utarakan dan alasan yang mereka suguhkan tersebut adalah pernyataan dan alasan yang batil sebatil-batilnya. Kebatilan dan kerancuan pernyataan tersebut bisa kita pahami dengan memahami kaidah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa di dalam menetapkan sifat-sifat Allah tatkala kita menetapkan sifat-sifat Allah yang tertera dalam hadis dalam Al-Quran dan hadis maka kita harus ya waspada dari dua sikap yang menyimpang dari dua pernyataan yang nyeleneh dari dua ya e, prinsip atau persepsi yang keliru. Nah, persepsi yang pertama kita harus ya meninggalkan membersihkan akal pikiran kita dari persepsi at tamsil yaitu menyerupai nah, menyerupai itu menyerupai sifat makhluk artinya tatkala kita menetapkan sifat Allah penetapan tersebut bersih dan suci dari penyerupaan atau menyerupai ini yang pertama yang kedua At-takyif Yaitu Usaha untuk mengetahui Atau men menginterpretasikan Nama-nama atau sifat-sifat tersebut Kemudian dikeifiahkan Ya ditentukan keifiahnya Begini, seperti ini, seperti itu dan seterusnya Sesuai dengan ya, persepsi masing-masing dari yang membaca ayat tersebut Atau yang membaca hadis-hadis tentang sifat tersebut. Nah, aliman, iman rahimakumullah. Maka kaidahnya di, di, di kalangan ahli sunnah, kaidah yang harus dipahami di kelangan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahwa di dalam menetapkan sifat kita harus ya waspada dari dua persepsi, dua pernyataan yang menyimpang yang pertama at-tamthil, yang kedua at-takyif. Ya. Kita akan jelaskan kedua pernyataan atau kedua persepsi yang keliru tersebut. Yang pertama at-tamthil. Ya. At-tamthil yaitu menyerupakan ya. sama artinya dengan at-tashbih menyerupakan kendati at-tamsil itu lebih umum. Nah. mencakup dari semua sisi. Tasbih itu menyerupai dalam sebagian sisi. Dan itu juga redaksi Al-Quran. Yaitu Allah menafikan hal itu. Laisa kamithlihi. Nah, tidak ada yang serupa. Syai'un. Ya, sesuatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maksud at-tamthil yaitu seorang yang menetapkan sifat tersebut meyakini bahwa apa yang ditetapkan bagi Allah menyerupai sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ini dinamakan at-tamthil. Nah, ahli sunnah mengatakan bahwa di dalam menetapkan sifat tersebut kita harus ya membersihkan pikiran kita, pemahaman kita dan penetapan tersebut dari menyerupai sifat makhluk. Dari sini kita memahami bahawa apa yang diutarakan, apa yang disampaikan oleh ahlul kalam dengan berbagai sekte dan pemikiran pemahaman mereka yang mentakwil sifat dengan alasan bila ditetapkan secara tekstual akan menyerupai sifat makhluk adalah pernyataan yang batil. Begitu juga tatkala mereka menisbatkan kepada ahli sunnah dan menamakan ahli sunnah dengan musyabbihah. Karena menurut mereka ahli sunnah itu menetapkan secara tekstual bila tetapkan berarti akan konsekuensinya akan menyerupai sifat makhluk. Lalu kata mereka berarti mereka ini musyabbihah. Ya subhanallah. Menuduh ahli sunnah dengan pernyataan yang batil yang sesungguhnya mereka yang lebih utama terjerumus dalam pernyataan itu. Nah, sementara kaidah dalam ahli sunnah, dalam akidah ahli sunnah, mereka menetapkan jauh dari persepsi-persepsi yang menyerupai itu. Ya, jauh dari kedustaan-kedustaan dan pernyataan yang disematkan kepada mereka. Ahli sunnati wal jamaah. Firqatun najiyah, golongan yang selamat. Semua kita dibimbing oleh Allah untuk selalu berjalan di atas jalan golongan yang selamat bahwa di dalam menetapkan sifat tentunya sesuai dengan kebesaran keagungan Allah tidak serupa dengan makhluk karena penyerupaan tersebut tamsil merupakan hal yang telah dinafikan ya ditiadakan oleh Allah dari dirinya Desa kamislihi syai. Nah, maka dalam hal ini tatkala kita membaca ayat Al-Quran mendapatkan sifat-sifat Allah kita tetapkan sebagaimana yang tertulis sebagaimana ya sesuai dengan zahirnya secara tekstual begitu kita membaca yadullah ya Allah punya tangan ya begitu kita membaca yanzilu rabbuna <clears throat> dalam hadis Allah turun ya Allah turun istawa alal ars ya Allah istiwa alal ars tinggi di atas aras kita tetapkan sebagaimana zahirnya secara tekstual ya tidak ditawil dan selewengkan tapi kita bersihkan pikiran kita ya kita selamatkan pikiran kita dari berbagai persepsi-persepsi yang negatif tentang Allah Subhanahu wa taala <clears throat> selesai masalah tapi tatkala yang mendahului ya yang telah terbesit dalam benak pikiran ahlul kalam adalah tasbih menyerupai penyerupaan maka untuk selamat dari konsekuensi yang seperti itu mereka melakukan berbagai ya pentakwilan yang pada hakikatnya adalah penyelewengan jadi diselewengkan nas-nas Al-Quran dan hadis tersebut dari maknanya yang benar. Yahudah <clears throat> iman, para rahimahkumullah. Kenapa kita dalam menetapkan sifat harus membersihkan pikiran kita, pemahaman kita dari tashbih, tamthil, ya, menyerupai sifat makhluk atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Karena sesungguhnya at-tamthil adalah hal yang batil berdasarkan Al-Quran dan juga akal atau logika yang sehat. Jadi bukan sekadar logika tapi logika yang sehat. Taib. Adapun dari sisi ya, dalil kita mendapatkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menafikan hal itu dari dirinya. Laisa kamitslihi syai' laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada ya kamitslihi seperti ya semisal dengannya syai' sesuatu. Arti tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat lain bahwa Al-Khaliq tidak akan menyerupai al-makhluk. Al-Khaliq yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Apakah sama? Ya tidak sama. Qala subhanahu, afaman yakhluq kaman la yakhluq? Afala tadhakkarun? Afaman yakhluq? Apakah ya, yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala sama seperti yang tidak menciptakan ya bahkan diciptakan ya jawabannya jelas ya tidak sama berarti Allah Subhanahu wa taala ya telah menafikan ya persepsi tasbih wa tamthil nah Allah menafikan hal itu Lalu kenapa terbesit dalam benak pikiran kita tatkala menetapkan sifat sehingga makna yang terbesit di dalam benak pikiran kita yang terlintas dalam benak pikiran kita adalah tasbih itu menyerupai subhanallah bagaimana seorang bisa berpikir seperti itu ya bagaimana seorang bisa berpersepsi negatif kepada Allah Allah menafikan tamthil kemudian tatkala kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung sifat-sifat Allah dan hadis-hadis Nabi yang tertera di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok yang langsung terbesit dalam benak pikiran terlintas dalam benak pikiran kita tasbih sementara Allah telah menafikan hal itu. <clears throat> ya. Logika apa yang digunakan? Teori apa yang digunakan? Ya. Yeah metodologi berpikir bagaimana yang mereka ya gunakan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kau mengetahui lahu bagi Allah samiyah itu misl suatu yang menyerupai? Tidak ada. Karena Allah yang Maha Mulia, Maha Sempurna. Wa qala subhanahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada ya suatu pun yang menjadi tandingan atau seorang pun menjadi tandingan yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari ayat yang kita bacakan tadi berikan sebuah kesimpulan yang wajib kita imani dan kita yakin bahwa Allah tentunya tidak serupa dengan makhluk sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik sifat perbuatannya yang berkaitan dengan kehendak Allah sebagaimana telah kita jelaskan atau sifat-sifat datiyah yang berkaitan dengan diri Allah yang tidak terpisah dari diri Allah seperti wajah, tangan, kaki, mata. Nah, semua hal itu kita tetapkan. Wajib kita tetapkan sebagaimana zohirnya secara tekstual tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditakwil. Kenapa demikian? Karena sifat tersebutlah sifat Allah dan apa yang telah kita jelaskan dari ayat yang telah kita bacakan tadi memberikan kesimpulan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah. Sifat Allah tidak menyerupai makhluk, sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluk. Maka apa yang kita khawatirkan tatkala menetapkan sifat tersebut sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya. Allah telah menyatakan tidak ada yang serupa dengan diri Allah. Kemudian Allah sebutkan Allah memiliki tangan. Allah memiliki mata. Rasul menyebutkan Allah turun. Maka tidak ada ya hal yang perlu dikhawatirkan dalam hal itu. Bahkan wajib kita imani Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki wajah, ya. Allah memiliki kadam kaki. Begitu dalam hadis yang sahih. Naam. Allah istiwa di atas arash. Kenapa? kena Allah mengabarkan. kena Rasul mengabarkan. Dan landasannya adalah laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak satupun yang menyerupai Allah maka kita tetapkan sebagaimana zahirnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Karena itu yang berbicara Allah Allah. Rasul juga yang bersabda. Tapi tatkala kita ingin menghakimi Allah dan Rasul dengan akal kita, maka muncullah pernyataan-pernyataan yang aneh dan nyeleneh. Oh iya, kalau ditetapkan berarti menyerupai. Ya subhanallah, Allah mengatakan tidak menyerupai. Kemudian Allah tetapkan bagi dirinya. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih mengetahui tentang diri Allah daripada Allah? Silakan dijawab. Jadi sebenarnya sangat simpel masalahnya. Akidah ahli sunnah itu akidah yang sangat rasionalis. Simpel masalah, tidak berbelit-belit. Disinilah ya Kenapa tidak terdapat perbedaan di kalangan sahabat, tabi'in, pak tabi'in dan imam-imam ahli sunnah tentang menetapkan sifat Allah? Enggak terdapat perbedaan. Yang muncul perbedaan tatkala muncul ahlul kalam yang mengadopsi pemikiran-pemikiran filsafat. Ya. Teori-teori filsafat. Sekte Jahmiyah mengadopsi pemikiran filsafat, kemudian diikuti berbagai sekte-sekte ahlul kalam yang lainnya. Itu yang menjadi ya sumber permasalahan. Nah, yang kedeliman para rahimakumullah. Itu tinjauan ya, tinjauan e, agama, tinjauan syariat ya, secara dalil, nakli. Tapi sekarang kita tinjau dari sisi eh, apa? Dari sisi logika yang benar. Dari sisi logika yang benar juga ya memberikan sebuah kesimpulan bahwa tidak sama antara makhluk antara khalik dengan makhluk ya kendati nah kendati dalam penamaan atau istilah sama tapi hakikat tentu berbeda ya dari sisi pertama kita mengetahui secara pasti ya bahwa antara al-khaliq Allah Rabbul Alamin Al-Makhluk ya, Makhluk di alam semesta ini Terdapat perbedaan Ya Perbedaan yang begitu besar Antara Allah dengan makhluk dari sisi zatnya. Nah, jelas, ya tidak sama. Bahkan tidak ada perbandingan dan itu kita meyakini secara pasti yakin yakinnya bahwa zat Allah tentunya berbeda dengan zat makhluk. Jika hal demikian, maka secara otomatis sifat Allah pasti berbeda ya dari sifat makhluk. Karena sifat tersebut ya ada pada zat, menyertai zat dan ada sifat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Itu logika yang sehat seperti itu mengatakan. Nah, bahkan kita melihat jangankan ya antara Allah sang pencipta al-Khaliq antara makhluk yang diciptakan ya antara sesama makhluk saja terjadi perbedaan terjadi perbedaan nah pernyataan yang demikian itu menunjukkan pada kebatilan pernyataan itu sendiri. Orang yang berakal akan tertawa. Lo anda ini ngaur atau sadar ngomong atau bagaimana? Menggigau atau gimana? Jelas nggak sama dong. Ya. Nggak sama. Gajah punya kekuatan. Sumber punya kekuatan. Sama-sama kuat. Apakah ada yang mengatakan, wah berarti sama karena sama-sama kuah, ya tidak sama. Itu logika yang seperti itu. Nah, jika perbedaan antara makhluk saja bisa kita pahami dengan akal yang sehat, Loh kok kita tidak bisa memahami perbedaan antara Allah Sang pencipta Al-Khaliq Rabbul Alamin Dengan makhluk yang lemah Yang tidak ada kemudian diadakan Tidak ada sebelum itu diadakan Lalu bagaimana kita berpikir dengan logika yang seperti itu maka tidak logis tidak masuk akal nah taib kemudian sisi kedua ya, bagaimana mungkin akan sama Allah dengan makhluk Allah yang maha sempurna dengan segala makna kesempurnaan dari seluruh sisi kesempurnaan perbuatannya kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifatnya, kemuliaan nama-namanya, semua sisi yang ya yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin akan sama dengan makhluk yang memiliki seluruh keterbatasan dari segala sisi. Ya, memiliki seluruh keterbatasan di dalam segala sisi. Nah, kaidahnya menyerupakan sesuatu yang mulia ya atau membandingkan oke lah membandingkan mungkin lebih halus bahasanya membandingkan membandingkan sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang ya kurang kemuliaan atau mungkin yang lemah yang memiliki seluruh keterbatasan ini sesungguhnya tentu akan merendahkan dan menghinakan sesuatu yang mulia tadi akan mengurangi kedudukannya ya. akan mengurangi tatkala seorang memiliki pedang yang tajam ya terbuat dari jenis besi atau baja yang begitu kuat ya. bila dibandingkan dengan pedang yang terbuat dari asa, kayu. Ya. Apakah sama? Membandingkan pedang yang tajam tadi, yang bagus, yang berkualitas tadi dengan tongkat asa. Ya. Ini pada dasarnya adalah merendahkan kualitas ya dari pedang yang tajam tadi. Karena tidak sebanding sama sekali itu kita memahami seperti itu. Ya. Kita pahami. Lalu bagaimana dengan Allah yang dibandingkan dengan makhluk tatkala membaca sifat Allah lalu yang ter, terlintas dalam benak pikirannya yang terbesit dalam hatinya menyerupai makhluk, menyerupai sifat yang ada di makhluk. Ya subhanallah. Dengan logika bagaimana mereka bisa menilai seperti itu? Oleh karena itu, kaidahnya al kamil bin naqis yaj'alu naqis, menyerupakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang tidak sempurna itu adalah naqsan fil kamil, mengurangi al merupakan celaan. Nah, merupakan penghinaan, merupakan ya menghilangi atau kesempurnaan sesuatu yang mulia tadi. Taib. Yang ketiga, ini mempertegas pernyataan ya, sisi uh, logika yang pertama tadi bahwa kita menyaksikan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan dalam kehidupan keseharian kita bahwa banyak hal-hal yang sama dari sisi nama. Bahkan juga sifat. Ya. Banyak hal tapi apakah sama hakikatnya? Jawabannya tidak sama. Dan kita bisa menerima ya fakta yang demikian. Gak ada yang mengatakan, oh berarti gak bisa ini. Ya, ditetapkan bagi jenis ini. Kenapa? Akan sama dengan yang lain. Kenapa? Ya sama namanya. Sama sifatnya Hal itu tidak muncul dalam ya, teori keilmuan kita dalam menilai, menggaji, melakukan riset penelitian terhadap makhluk. Berarti sama namanya, tapi berbeda hakikatnya. Sama sifatnya, tapi berbeda hakikatnya. Artinya istilah dan namanya sama. Jika demikian itu, bisa kita maklumi dan kita pahami dalam memberikan berbanding atau dalam memperhatikan kehidupan sama makhluk kenapa kita akal kita tidak bisa memahami hal itu tatkala kita mengkaji membahas pembahasan tentang Allah sang pencipta al-khaliq ya antara makhluk yang diciptakan tentu lebih utama akan terjadi perbedaan dari sisi hakikatnya dan keifiyahnya Jika demikian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak terlalu mengatakan Allah punya tangan, naam. Allah punya wajah, naam. Allah punya mata, naam. Kalau ada yang mengatakan, bukankah manusia punya tangan? Iya, manusia punya tangan. Bukankah manusia punya mata? Iya. Berarti sama. Lalu kita katakan, ya, sama namanya, tapi hakikatnya berbeda. Lalu apa yang menghalang kita untuk menetapkan sifat tersebut bagi Allah? Kendati sama dalam istilah nama. Karena kalau tidak sama dalam istilah nama, tidak mungkin kita bisa memahami apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Tapi hakikatnya berbeda. Ya untuk lebih ya pendekatan yang mungkin lebih bisa kita cerna dengan baik. Sekarang sebentar atau e, untuk sejenak kita e, kita tunda terlebih dahulu ya perbandingan antara Allah dengan makhluk. Sekarang kita ingin berikan perbandingan antara makhluk saja. Ya. antar makhluk ya, terlebih dahulu. Di dalam surga ada apa? surga makhluk. Surga itu makhluk. Nah, Allah ciptakan. Dan kenikmatan yang ada dalam surga itu juga makhluk Allah ciptakan. Dan disebut dalam Al-Quran. Ada susu, ada madu. Ya. Buah-buahan. Berbagai bentuk buah-buahan. Ada anggur. Ya. Ada pisang. Berbagai buah-buahan. Ya. Taib. Ada susu, ada madu, ada khamar, ya. Bahkan sungai dari susu, dari madu, dari khamar. Air yang jernih, bersih. Subhanallah, semuanya ada. Ada juga istri azwaj. Taib, semua hal itu sama dengan istilah yang kita gunakan, yang kita dengar dalam ya kehidupan kita di dunia, dalam komunikasi kita, dalam berinteraksi kita. Ya, dalam membeli kebutuhan kita. Ini kita ingin ke pasar membeli buah-buahan, beli anggur, beli pisang. Kita ingin minum susu, ya, madu. Semuanya sama surga juga ada madunya tapi bila kita tanyakan ya apakah kita akan mengingkari kenikmatan yang ada di surga berupa madu, susu, ya, berbagai buah-buahan, ya. Dengan alasan bahwa semua hal itu sama dengan istilah berbagai kenikmatan di dunia ini? Apakah tidak akan diingkari? Oh, enggak ada itu madu. Kenapa? Kalau kita tetap mati sama dong dengan madu yang di dunia. Begitu. Jelas barang siapa yang mengingkari berbagai kenikmatan tersebut dan itu jelas dia memahami dalam Al-Quran. Ini bisa menjuruskan pada kekufuran. Karena mengingkari. Berbeda kalau dia tidak tahu. Jika Jikalah itu bisa kita pahami perbedaan yang begitu besar. Kendati sama istilahnya, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Jika demikian kita pahami. Lalu kenapa tatkala kita berbicara tentang sifat Allah <clears throat> Ya, kenapa yang terbesit dalam benak pikiran saya, yang persepsi yang muncul dalam benak pikirannya kok tasbih sehingga harus diingkari, ditakwil ya subhanallah. Dengan logika bagaimana seorang itu berpikir? Lo metodologi apa yang digunakan? Jawabannya, ya hanya kena main akal-akalan. Di sini juga kita bisa ya memberikan sebuah kesimpulan mereka menggunakan standar ganda. Tidak ilmiah, tidak objektif. Ya, maka di sini namanya tanakutat. Ya, kontradiksi begitu banyak. Sementara tidak ada perbedaannya. Kalau memang berbeda kendati sama itu kita pahami dalam kehidupan di dalam kita ya memberi melakukan menilai dalam kita memahami dalam kehidupan kita keseharian kita kenapa kita tidak bisa memahami dan menerima dan itu lebih utama seharusnya ya dan itulah hakikatnya bukan seharusnya lagi betul lebih utama terjadi perbedaan antara Al-Khaliq Allah yang menciptakan dengan makhluk yang diciptakan. Baik. Ikhwatul iman wa rahimakumullah. Maka kaidahnya ittifaqu fil asma ya la yalzam ittifaq fil musammayat. Kesamaan dari sisi nama bukan berarti kesamaan dari sisi hakikatnya. Baik. Yang kedua, at-takif. At-takif yaitu seorang menetapkan sifat ya. Kemudian mengatakan bahwa kaifiyahnya, hakikatnya begini, begini dan begitu. Itu namanya takif. Ya. Jadi dia berusaha untuk menjelaskan hakikat sifat tadi. tapi tidak ya menyamakan dengan salah satu ya, dari sifat makhluk. Cuma dia mengatakan ya begini, begitu. Tapi tatkala dia mengatakan oh sifat Allah seperti sifat manusia misalnya atau seperti tangan Allah seperti tangan manusia, berarti ini tamsil. Tamsil itu menyerupakan. Tapi kalau dia berusaha oh hakikat sifatnya begini, begitu, ya sesuai dengan apa yang Eh, dia persepsikan nah itu namanya takif, takif. jadi khayalan yang ada dalam benak pikirannya berbagai persepsi-persepsi yang ya terbesit dalam benak pikirannya dia berusaha untuk ya menafsirkan memahami atau memahamkan kepada yang lain bahwa sifat itu begini begitu dan seterusnya nah ini namanya takif. jadi usaha untuk mengetahui hakikat dari sifat tersebut <clears throat> ini jelas juga akidah yang batil. Ya. Akidah yang batil. Karena tidak seorang pun yang mengetahui hakikat sifat Allah. Tatkala kita mengatakan tidak seorang pun yang mengetahui hakikat sifat Allah, bukan berarti ya, penafian terhadap hakikat sifat tersebut. Saya ulangi. Tatkala kita mengatakan ya bahwa tidak seorang pun mengetahui hakikat sifat Allah bukan berarti penafian, pengingkaran terhadap hakikat sifat. Akan tetapi yang kita nafikan adalah keilmuan kita tentang hakikat sifat, bukan keberadaan hakikat sifat itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hakikatnya ada. Karena segala sesuatu yang ada pasti ada hakikatnya. Ya. Akan tetapi manusia tidak mengetahui hakikat sifat Allah. Nah, akan tetapi maknanya diketahui. Ya. Karena tidak akan mungkin Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya penjelasan tentang nama dan sifatnya kemudian ada sesuatu yang tidak dipahami dalam Al-Quran al Tidak bisa dipahami, mustahil. Allah mudahkan dalam memahaminya. Permasalahan ada seorang tidak memahami, seorang tidak memahami itu kembali kepada anda. Tapi para ulama memahami, maka bertanya kepada mereka, Fas'alu haladzikrin kuntum la ta'alamun. Adapun tatkala seorang tidak memahami isi kandungan Al-Quran kemudian mengklaim Oh nggak bisa dipahami, keliru. Ya. Kenapa para ulama memahaminya. Adapun para juhala tentu tidak akan paham, apalagi tidak memahami bahasa Arab. Nah, nah dalam hal ini kembali kita sampaikan bahwa penafian terhadap hakikat tadi adalah dari sisi keilmuan manusia terhadap hakikat sifat bukan keberadaan hakikat sifat yang ada pada diri Allah atau zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang demikian itu harus diwaspadai dalam menetapkan sifat? Karena apapun yang uh, usaha apapun dilakukan seorang untuk mengetahui hal itu. Apapun yang dibayangkan ya dalam benak pikiran seseorang tentang hakikat sifat tersebut dia berimajinasi, mengkhayal dan seterusnya ya khayalat dalam bahasanya Arabnya tawahumat ya prasangka dan dugaan semua dia bayangkan ya. maka semua dalam hal itu adalah dusta kadibun ya pasti dia dusta tidak akan mungkin bisa diketahui hal itu ditinjau dari dua sisi dari sisi dalil syar'i dan dari dari sisi dalil logika yang sehat Taib secara dalil syar'i. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Wala yuhituna bihi ilma. Jadi manusia wala yuhituna bihi eh, domir di sini kata ganti kembali kepada Allah bihi dengan Allah mencakup sifatnya perbuatannya zatnya semuanya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ya manusia tidak akan bisa meliputi hal itu semua mengetahuinya dari semua sisi ilman Berarti Allah Subhanahu wa taala menafikan keilmuan kita tentang hakikat ya untuk meliputi diri Allah dari segala sisi. Perbuatannya, sifatnya dan zatnya. Maka apapun yang dipersepsikan oleh orang-orang yang berusaha untuk e, mengetahui hal itu, maka mereka adalah dusta dalam segala usaha dan apa yang mereka persepsikan itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula." Kata Allah, "Jangan kamu ikuti apa yang tidak ya kamu ketahui ilmunya." Perhatikan. Kalau tidak diketahui, jangan ikut-ikutan. Ini beragama hanya ikut-ikutan. Musibah ini. Jangan ikut-ikutan enggak tahu ya bertanya kepada yang ahlinya jangan ikut-ikutan apalagi dalam urusan akidah ya. bertanya jangan diikuti sesuatu yang tidak kita ketahui nah, itu larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya pendengaran penglihatan, hati, akal akan diminta pertanggungjawaban pendengaran terhadap apa yang didengar penglihatan terhadap apa yang dilihat hati terhadap apa yang dipahami ya diutarakan itu akan ditanya semua bertanggung jawab tentang hal itu ini menunjukkan kepada kita tidak boleh kita berbicara tentang sesuatu yang tidak memiliki ilmu mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui kebenarannya ini dalam segala lini kehidupan terlebih lagi dalam masalah ma'rifah keilmuan kita kepada Allah yang merupakan asyraful ulum ilmu yang paling utama yang berkaitan dengan diri Allah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada rana bagi akal untuk bisa ikut campur dalam hal itu nah hanya sami'na wa hanya wahyu yang bisa menjelaskan hal itu nah Allah menjelaskan dan tentunya kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada ya penjelasan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis berarti kita jangan ya mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu atau pengetahuan tentang hal itu. Baik. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi dalil syariatnya. Dari sisi logika yang sehat. Ya, bahwa untuk mengetahui hakikat sesuatu untuk mengetahui hakikat sesuatu maka diperlukan ya tiga oh, tiga wasilah atau tiga cara. Nah, yang pertama adalah mengetahui ya mengetahui hakikat dari zat ini yang pertama jadi mengetahui hakikat zat sesuatu itu maka kita akan mengetahui kaifiyah Nah. kaifiah sifatnya. Artinya kaifiah sifat sesuatu itu akan diketahui bila kita menemukan zatnya. Yang pertama. Yang kedua, jika tidak mendapatkan zat sesuatu tersebut, maka kita mendapatkan sesuatu yang menyerupainya. Yang kedua, sesuatu yang menyerupainya. Yang ketiga, jika yang pertama tidak bisa ditemukan, yang kedua juga tidak bisa didapatkan, maka yang ketiga kita menerima, mendapatkan informasi berita dari orang-orang yang jujur, berita yang benar, bukan dusta. Itu tiga cara untuk mengetahui hakikat sesuatu, ya, sifat sesuatu. Timbul pertanyaan, apakah ketiga cara tersebut atau wasilah tersebut, sumber tersebut terpenuhi ya dalam mengetahui hakikat sifat-sifat Allah? Maka jawabannya tentu kita katakan tidak terpenuhi sama sekali. kita tidak mengetahui hakikat ya zat Allah sementara sifat tersebut ada pada zat menyertai zat sifat bagi zat tersebut yang kedua apakah ada sesuatu yang menyerupai Allah tidak ada laisa kamitsli syai wa samiul basir طيب Yang ketiga, apakah ada berita, dalil ya kabar dari Allah dan Rasulnya tentang kaifiyah tersebut juga tidak ada. Berarti ketiga, ya, wasilah untuk mengetahui hakikat sifat tersebut tidak terpenuhi. Maka kesimpulannya mustahil hakikat dari sifat tersebut bisa diketahui. Oleh karena itu, apapun usaha seorang, ya, berusaha untuk mengetahui hakikat sifat tersebut ya baik apa yang terbesit dalam benak pikirannya atau yang dia ucapkan ada yang dia tulis dan seterusnya semua telah kebatilan dan kedustaan belaka maka di sinilah ya kita mengetahui bagaimana kejelian kecerdasan Imam Malik rahimahullah tatkala ditanya tentang sifat istiwa Datang seorang masuk ke majlisnya bertanya, "Kaifastawa Ar-Rahman istawa?" Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman istiwa di atas arasy. keifastawa Dia bertanya, keifastawa Bagaimana istiwanya? Maka kata Imam Malik rahimahullah, istiwa itu maklum. Artinya maknanya diketahui, dimaklumi. Itu bahasa Arab. Ya, dipahami oleh orang Arab. Nah, kalau kita orang Indonesia tidak pahami bahasa Arab, ya, ya jangan salahkan ayat tersebut. Koreksi diri, berarti kita nggak paham bahasanya. Nah, jangan gagal tidak paham bahasanya, diingkari sifatnya nggak boleh. Itu namanya kejahilan, ya jahlun murakab namanya itu. Nggak sadar diri. Nah, taib. Maklum, irtafa wa itu bahasa Arab. Diketahui maknanya, maklum. Taib. Kemudian wal kaifu majhul, kaifiyahnya, hakikatnya majhul. Majhul di sini dalam ilmu kita. Adapun Allah yang mengetahui hakikat sifatnya. Ilmu kita manusia itu majhul, yaitu tidak diketahui tentang kaifiyah sifat tersebut. wal imanu bihi wajib, mengimani sifat istiwa wajib, wajib jemaah. Enggak boleh diselewengkan. Barang siapa yang menyelewengkan sifat tersebut dipertanyakan keimanannya ya kepada Allah, kepada Al-Qur'an, Allah menetapkan dalam tujuh ayat istawa alal ars rahman istawa kemudian dia mengingkari silakan dia koreksi imannya benarkah imannya kepada Allah dan Rasulnya pada Al-Quran nah tayyib wassu'alu anhu bid'ah menanyakan tentang kaifiyah sifat tersebut hakikatnya suatu yang bid'ah ya kemudian kata Imam Malik orang tersebut ya diusir dari majlisnya. wasu'alu anhu bidah jadi mengimani wajib menanya tentang keyakinan itu tidak benar ya tidak perbolehkan. maknanya diketahui kaifiahnya tidak dimaklumi selesai masalah nah itulah kaedah yang digunakan oleh semua ahli sunnah di dalam memahami seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala maka begitu Allah mengatakan atau Rasul mengatakan yanzil ya kita pahami yanzil ya turun. Kaifiyahnya bagaimana? Ya Allah yang tahu bagaimana kaifiyahnya. Mengimani ya wajib diimani Allah turun. Nah, menanyakan bagaimana bid'ah enggak boleh. Haram enggak boleh. Ya. Karena kalau ditanya tentang hal itu tanya bagaimana? Ya hakikat zat Allah. Berikan dulu jawabannya, baru saya akan berikan jawaban bagaimana hakikat sifatnya pun nggak tahu ya sama karena pembahasan sifat dengan zat sama al-qaulu fi sifat kal qaulu fi zat pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala nah ikhwatul iman ya itulah di antara kaidah yang dijadikan oleh sunnah dalam menetapkan sifat Allah yang kesimpulannya di dalam menetapkan sifat kita harus menjauhi dua persepsi yang keliru atau sikap yang nyeleneh ya pernyataan yang batil yang pertama tamsil menyerupakan yang kedua takyib dari sini kita memahami bahwa apa yang disematkan oleh ahlul kalam ahlul batil kepada ahli sunnah tatkala mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana zahirnya secara tekstual yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis dan tidak diselewengkan lalu disematkan kepada mereka sebagai musyabbiha ini pernyataan yang batil sebatil-batilnya Hada buhtanun azim. Kedustaan yang besar. Naam. Wa mada ba'dal haqqi illa dhalal. Tiada lain setelah kebatilan, setelah kebenaran kecahnya kebatilan belaka. Hada wallahu a'lam. Naam. Taib Ustaz Barakallahu Fikum Majazakallahu Khairan Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini kita memohon kepada Allah untuk diberikan taufik untuk bisa memahami dan mengamalkan setiap pelajaran yang bermanfaat dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, yang ingin memperdalam kembali apa saja yang telah disampaikan oleh beliau, silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 juga bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 0819896543. Silakan bagi penelpon yang pertama, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Silakan bagi penelpon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa ini? Di mana? Bang Bobi di Kampung Baru Haji Naimun. Pertanyaan sesuai pembahasan ini ya Pak ya, silakan. Iya Pak Ustadz. Uh, eh, ini sangat penting banget Pak Ustadz. Saya bercinta sama putri bangsa. Kami mohon maaf Bapak, eh, pertanyaan Bapak tidak bisa kami lanjutkan karena tidak berkesan dengan pembahasan kali ini. Kami berikan kesempatan kepada yang lainnya untuk bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa ini di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Bapak pertanyaan berkesan dengan pembahasan Ini kita. tentang yang ahli sunnah wal jamaah tentang eh, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid as asma wa sifat itu Ustaz eh, penjelasannya apakah dari ulama atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man penjelasannya sukun jeda kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. <clears throat> Nah. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Singkawang Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang uh, bagus sekali. Kendati hal ini insyaallah mungkin telah banyak dijelaskan oleh para ustadz ya. Tentang masalah pembagian tauhid kepada tiga macam. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Apakah Rasul yang membagi hal itu? Atau para ulama' atau suatu yang beda sampai sebagian mengatakan seperti trinitas saja kata dia Allah satu kok tauhidnya tiga nah kita katakan ada dua alternatif ada dua kemungkinan ya dua kemungkinan pernyataan tersebut muncul pertama dia tidak membaca Al-Quran dan tidak memahami isi kandungannya atau yang kedua karena ya kejahilan dia terhadap akidah ahli sunnah dan akal pikiran dia yang telah dikotori dengan berbagai syubhat-syubhat ahlul kalam ya para ya pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah kalau kita ingin bertanya secara jujur pada diri kita kita membaca surat Al-Fatihah ya tidak kurang 17 kali sehari semalam saya ingin bertanya kepada kita semua semua kaum muslimin ya kesimpulan apa yang bisa kita petik dan kita tarik dari bacaan tersebut atau kita hanya baca hurufnya saja nggak paham apa yang dibaca Kemudian saya juga ingin bertanya, kita beriman kepada Allah. Lalu beriman kepada Allah, apa yang kita harus yakini dan wajib diyakini tentang beriman kepada Allah? Ya. Kalau kita perhatikan dan baca Al-Quran, ya, secara tadabur dan seluruh kita baca Al-Quran, dari awal sampai akhir kita akan mendapatkan satu kesimpulan yang hak bahwa beriman kepada Allah tersebut tidak keluar dari tiga tiga prinsip dasar yang wajib diimani tidak keluar dari itu pertama kita meyakini bahwa Allah yang berhak diibadati dalam ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas penuh dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Baik. Yang kedua, mengimani tentang kekuasaan Allah. Ya, ciptaan Allah, Al-Quran penuh dengan hal itu. Ya, bagaimana Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah mengatur ya, daratan, lautan, pepohonan, silih bergantinya malam dan siang, matahari, ya, bintang, bulan, galaksi, langit yang bertingkat, tujuh tingkat. Ya. Kemudian tanpa tiang. Timbul pertanyaan, ini menunjukkan kepada apa ini? Berarti kekuasaan Allah. Allah yang berbuat. Orang yang Allah yang melakukan yang kesimpulannya adalah Allah Rabbul Alamin. Ya, Rabbul Alamin. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari awal sampai akhir Al-Quran tadi penuh dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bahkan kita membaca Asma'ul Husna. Ya kan? Asmaul Husna. Asmaul Husna bukan sekadar dihafal. Bukan sekadar disenandungkan. Dihafal, dipahami, dilaksanakan si kandungannya dan beribadah kepada Allah dengan bertawasul dengan nama-nama tersebut. Tapi apa kesimpulannya dari ketiga hal tadi? Keimanan kepada Allah keluar dari tiga hal itu. Maka untuk memudahkan kita memahami ilmu tadi, makrifat pada Allah, maka muncul istilah. Ya. Disederhanakan. Sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua, dari penjelasan tadi kira-kira gimana? Mungkin ini apa ya Ustaz maksudnya ya? Ini apa ya maksudnya? Tapi para ulama kita begitu mereka membaca Al-Qur'anul Karim, Membaca Al-Quranul Karim, para ulama beda dengan membaca kita. Kita membaca Al-Quran, baca Al-Fatih ingin sampai langsung An-Nas, selesai, khatam. Tapi enggak paham malah satu kalimat. Ulama mentadabur membaca. Ya, apa isi kandungannya? Sehingga dari bacaan tersebut, tadabur tersebut muncul suatu pemahaman yang benar karena dibaca secara ya komprehensif mengumpulkan dalil-dalil muncul apa yang dikenal dengan istilah disederhanakan oleh para ulama apa? Tauhid Rububiyah kerana Allah Rabbul Alamin yang tadi mengatur alam, menciptakan kan begitu, itu Rabbul Alamin maka Tauhid Rububiyah simple kan? Tauhid Rububiyah, oh iya Allah yang wajib <clears throat> diibadati, enggak boleh buat syirik. Ikhlas ibadah kepada Allah ala lidainul khali wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir ayat tersebut. Oh iya. Allah wajib kita persembahkan seluruh ibadah kepada Allah. Ikhlas. Enggak ada syirik, enggak ada riya wala apa. Ikhlas lillah. Itu dalam bahasa Arab itu ubudiyah kita. Dalam bahasa Arabnya uluhiyah. Berarti توحيد ألوهية simple wiyah tauhid uluhiyah lalu asma wa sifat banyak sekali walillahil asmaul husna fad'uhu biha wal awwal wal akhir wal zahir wal batin alimul ghaibi was shahada الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور سبحان الله نعم الله <clears throat> Dan tujuan Allah menyebutkan Al-Quran agar kita ini kenal kepada Sang Pencipta yang kita ibadati. Maka diperkenalkan dengan Al-Quran, nama-nama dan sifat tadi. Maka dipersimpel oleh para ulama tauhid asma wa sifat jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Simpel kan? Nah, semuanya adalah dasarnya maka sementara istilah tauhid itu sudah terdapat dalam dalam apa? Dalam hadis ilan yuwahidullah. Maka begitu kita membaca Al-Quran kita mendapatkan ketiga hal itu. Tak sah keimanan seorang kecuali bila mengimani ketiga hal itu. Silakan baca Al-Quran. Bahkan ayat surah Al-Fatihah tadi. Ya surah Al-Fatihah yang pertama kita baca setelah mengandung ya ketiga pembagian tadi. Arab Allahu Rabbul Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta ini Rabbul Alamin Ar-Rahman Rahim dua nama Allah berarti Allah memiliki nama dan sifat karena nama mengandung pada sifat kemudian ia kena bodoh ia kena stain kepada engkau kami beribadah inilah mengikhlaskan ibadah yang dalam istilah ilmu akidah tauhid uluhiyah. Selesai masalah, ya kan? Jadi, ya para sahabat kalau diminta Ya wahai para sahabatku kata Rasul tauhid itu ada tiga tauhid rububiyah dan yang enggak ada redaksi yang seperti itu. Tapi para sahabat enggak lugu lah seperti enggak bodoh seperti itu ya kan. Dah paham mereka. Begitu membaca Al-Qur'an iya karena abu dia karena san ikhlas ibadah kepada Allah. Dah paham mereka maka enggak ada kesyirikan. Ya kan? Enggak ada kesyirikan zaman mereka dalam artian kesin para sahabat bukan kesian nggak ada begitu juga nggak ada mingkati Rabbul Alamin paham mereka apalagi asma wa sifat maka nggak ada yang komplain baru muncul setelah zaman mereka masuk ilmu kalam ya ilmu yang mungkin asing dari ilmu Islam gitu ya diadopsi diislamisasikan apa yang terjadi ya menyimpang pemahamannya rusak fitrahnya nyeleneh akalnya apa yang terjadi diingkari itu yang terjadi. Maka para sahabat nggak butuh pembagian yang seperti itu, mereka dah paham. Tapi kita yang di akhir zaman, yang kebodohan kita ini ya luar biasa ya, yang jauh dari pemahaman yang benar membutuhkan ya pendekatan yang benar dan pendekatan tersebut pembagian itu juga berlandaskan syariat nas maka tidak ada yang perlu di dikritisi dalam pembagian tersebut karena itulah hakikatnya nah seperti itu Wallahu alam. Barakallahu jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akan beralih ke pesan singkat dari Umu Ulfata di Malang yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Saya mengikuti kelas terjemah Al-Qur'an dan ketika di situ menetapkan sifat tangan pada Allah diterjemahkan kekuasaan. Kemudian sifat-sifat tangan diterjemahkan kudroh irodah. Pertanyaannya apakah saya harus keluar dari kelas terjemah Al-Quran yang seperti ini? Karena telah tegak hujah atas saya Ustadz. Ataukah saya boleh tetap ikut? Mohon pencerahannya Ustadz, silahkan. Baik. Terima kasih pada ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Dahulu para ulama kita mewasiatkan kepada kita kaum muslimin ya bahwa kata mereka ya ilmu tersebut ya, adalah agamamu. Ilmu agama ini, ilmu adalah agamamu. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama. Inna hadzal ilma dinun. Fanzur mimman ta'khudu dinak. Kata mereka, ilmu ini agama. maka perhatikan dari siapa kalian mengambil dinak agamamu apalagi dalam pembahasan yang paling mulia dalam pembahasan ilmu yaitu ma'rifatullah maka terjemahan yang seperti itu itu harus diwaspadai nah bila seorang tidak memiliki basic yang kuat dan pemahaman yang mata akidah akan menyimpang Dan ini jelas pentakwilan ahlul kalam. Terjemahan yang keliru. Nah. Terjemahan yang keliru. Maka waspada. Jika ada terjemahan-terjemahan yang seperti Al-Quran itu waspada. Itu bukan terjemahan yang benar terhadap ya sifat-sifat Allah. Itu pentakwilan. Itu adalah akidah ahlul kalam. Mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Karena pentakwilan tangan dengan kudro atau kekuasaan berarti secara otomatis mengingkari tangan tersebut. Itu konsekuensinya. Kemudian kalau diartikan kudroh kemudian dalam ayat redaksinya lima khalaqtu biyadaya Allah memiliki dua tangan berarti dua kekuatan begitu dua kekuasaan kita memahami bahwa kekuasaan Allah satu yang meliputi segalanya kemudian dan pentawilan tersebut <clears throat> apa bedanya antara penciptaan Adam dengan yang lain semua Allah ciptakan dengan kekuatannya dengan kekuasaannya ya tapi secara istimewa spesial nenek moyang kita Adam Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya lima khalaqtu biyadayya biyadayya ya dinisbatkan kepada Allah maka ini jelas pentakwilan yang batil maka jika hal itu terus berkesinambungan dan pentakwilan sifat-sifat yang lain maka nasihat saja nasihat saya adalah secara khusus ya untuk tidak ya mengikuti kajian-kajian yang menyimpang dari akidah ahli sunnah yang akan merusak akidah kalau perbedaan dalam urusan fikih furu' mungkin masih ringan ya. Tapi masalah akidah ini berat. Ya. Apalagi mengingkari sifat-sifat Allah dengan cara pentakwilan seperti itu. Nah, oleh karena itu jika hal itu yang terjadi maka sebaiknya itu ya ditinggalkan majlis yang seperti itu. Nah, demikian Allah a'lam. Baik, Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami berikan kesempatan silahkan untuk telepon di 0218236543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silahkan. Halo. Halo. Di 0218236543. Halo. Iya, iya, iya betul. Ya, dengan siapa di mana ini? Di Cilengsi. Assalamualaikum. Ya. Silakan Bapak, ya. pertanyaannya dengan Bapak siapa ini? Ini dengan saudara Saleh. Silakan Pak Saleh. Saleh. Ustaz, saya ini dapat buku dari teman. Halo? Ya, lanjut. Bu, buku Nasihatul riban ya, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al Halo? Ya pertanyaannya Pak, Pak langsung saja. Saya mau nanya Pak, eh, Pak Ustaz, di situ ada eh, eh, eh, ada ada nah, apa ada hadis Nabi manggala fil mengkala fi kulli yawmin hamsan wa isrina marratan Allahumma barik li fil mauti fa fi ma ba'dal mauti summa mata ala فراشه أعطاه أعطاه Allah ajran syahidin رواه تبراني itu gimana Pak itu masalah hadis itu yang Bapak maksudkan gimana terjemahannya maksudnya apa kenapa itu hadis itu iya, iya Bar ini artinya kan berarti siapa membaca doa di bawah ini sebanyak 25 kali yaitu membaca Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti itu uh, kata kalau mati biarpun di dalam di atas tempat tidur dihitung di mati syahid di, oh iya itu Ustaz baik terima kasih Bapak atas pertanyaannya ya ditunggu jawabannya silakan Ustaz Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Soleh ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum. Jawaban ana ya Allahu a'lam. Ana tidak tahu. Nah, itu jawabannya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz Barakallahu fiikum. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum dari Zamzami di Rokan Hilir Riau. Ingin bertanya apakah tohid asma wa sifat dan sifat jumlahnya ya sebanyak 99 sebagaimana yang tertulis di, di sebagian kulit Al-Quran apakah itu sahih atau tidak atau benar atau tidak yang bisa kita amalkan silakan Ya, terima kasih kepada saudara Zamzami. Barakallahu fiik. Jadi tauhid asma sifat atau nama yang tertulis di sampul atau mungkin dalam sampul Al-Quran yaitu 90 Asmaul Husna apakah itu ya bisa diamalkan atau benar seperti itu pertama yang perlu diketahui naam terdapat di dalam Al-Qur'an di dalam hadis bahwa Allah memiliki 99 ya memiliki 99 asmaul husna yang keutamaannya barang siapa menghafal, mengamalkan, memahami dan melaksanakannya nah, atau mengamalkannya mengibadati Allah berdoa dengan bertawassul dengan nama tersebut dan menetapkan isi kandungannya maka dia akan masuk surga itu keutamaannya nah dalam menentukan 99 nama tersebut ini sedikit terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam menghitungnya ya secara terus terang ya mungkin saya akan lihat kembali ya yang tertulis. Tapi secara umum ya, memang tertera dalam Al-Qur'an nama-nama tersebut. Ada sebagian nama-nama yang mungkin perlu apakah itu masuk pada betul Asmaul Husna atau tidak. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas terlebih dari itu semua pengamalan terhadap asma wa sifat bukan sudah hanya menghafal saja. Timbul perhatikan maka kalau sekarang Masya Allah ada sebagian mungkin menghafal disenandungkan lebih dekat kepada nyanyian daripada ya eh, pujian kepada Allah. Taib. Ini bukan begitu. Ya, bukan begitu caranya. Caranya adalah diketahui nama-nama tersebut, dipahami isi kandungannya, ditetapkan, jangan diingkari. Ya. Kemudian di dalam kita berdoa, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna fad'uhu biha. Ini yang benar. Ya. Nah, itu yang mendapat jaminan tadi dia masuk surga. Nah, seperti itu. Nah, sesungguhnya kaum muslimin bila betul memahami asmaul husna tadi bukan sekedar hanya sebuah ritual hanya bacaan saja. Biinillah ini sangat akan berpengaruh. Sangat akan ya Uh, mewarnai perilaku dan sikap terutama dalam mengenal Allah, makrifatullah, kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, ya subhanallah. Akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tertanam diri pengagungan kepada Allah. Tapi permasalahannya ini menjadi masalah kita. Ini tugas kita semua menjelaskan kepada muslimin bahawa nama tersebut tidaklah bermanfaat sekadar hanya dihafal begitu saja disenandungkan. Ya. Yeah. Alangkah baiknya majlis seperti itu diganti dengan majlis yang memahami Asmaul Husna. Ya. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, anehnya juga adalah kaum muslimin yang mungkin menghafal ya nama-nama tersebut tapi di sisi yang sama, di waktu yang sama kadang mengingkari mentakwil atau mengingkari sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Yang aneh, hanya menetapkan sebagian sifat, mengingkari yang lain. Ini kan kontradiksi. Padahal setiap nama tersebut mengandung sifat, itu kaedahnya Setiap nama mengandung sifat. Contoh Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sifat Ar-Rahman. Ya kan? Seperti itu. Sifat ar rahman Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-A'la Al-Ali Al-Muta'al Berarti menunjukkan pada sifat Al-Ulu Tinggi zat Allah Nah Sesungguhnya mereka yang mengingkari seperti ketinggian Allah itu Kalau betul memahami makna Al-A'la Al-Ali Al-Muta'al Sudah terbantahkan Bukankah kita mengucapkan Sabbihismu Rabbikal A'la Bukankah kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la? Lalu kok tatkala berbicara tentang sifat istiwa Allah tinggi Allah diingkari Allah zat Allah Allah enggak bertempat ya subhanallah apa maksudnya ini? Kontradiksi ini. Jadi intinya ya permasalahan apakah benar itu memang perlu dikoreksi lagi ya eh, mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Naam, barakallahu fikum jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu untuk Ustaz menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya dan kita semuanya. Nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Sebelum kami akhiri mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadal ya Ustaz. نعم طيب Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, hidup ini hanya sementara dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap semua amal, kegiatan dan aktivitas kita. Kita tidak tahu ya, sampai di mana perjalanan hidup ini, tapi semua akan berujung tentunya dengan segala keyakinan pada kematian. Ingat kematian di hadapan kita kesempatan yang Allah berikan pada saat ini dan kita di bulan Syaban. Ya. Kalau manusia hirup pikuk dan sibuk di bulan Rajab ya dengan berbagai ritual-ritual yang mungkin tidak juga benar, tidak ada panduannya. Banyak yang lalai di bulan Syaban ini. Seharusnya bulan Syaban ini yang harus kita berlomba-lomba untuk beribadah, terutama melakukan puasa ini yang spesial. Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh ya, dalam kecuali Ramadan dan tidak didapatkan beliau banyak berpuasa dalam satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Maka siapa yang cinta Rasul yang ingin meraih kebaikan itu mari ini kesempatan kita berlomba-lomba. Wahai kaum muslimin yang mungkin sibuk hirup di bulan Rajab ini kesempatan yang terbaik ini yang benar. Ini di Sya'ban ini berpuasa. Ya. Puasa yang banyak. Ya berpuasa. Kenapa? Pertama ingin mencontoh Rasul. Yang kedua, di bulan ini manusia banyak yang lalai benar. Kita saksikan. Banyak yang lalai. Antara Rajab dan Ramadan kata Rasul. Di bulan ini amalan diangkat kepada Allah. Nih, tiga ini motivator kita. Motivator kita untuk beramal di bulan ini. Yaitu mengikuti Rasul. Ingin amalan kita diangkat dalam keadaan berpuasa ini banyak manusia yang lalai di bulan ini dan ingat orang yang beriman yang solehin mengharapkan ridha Allah tatkala manusia lalai beribadah dia bersemangat beribadah bukan terkala banyak beribadah ikut bunuh-bunuh beribadah juga ini belum spesial yang spesial adalah tatkala manusia lalai tatkala itu dia meningkatkan ibadah dan berlomba-lomba kebaikan mari banyak kita berpuasa ya banyak berpuasa di bulan penuh berkah ini persiapkan diri Bakal dengan ilmu agama tazkiyatun nufus, bertobat kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah dan memohonlah yang yang terbaik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua dalam melakukan ibadah dan ketaatan setiap saat dan waktu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barikna fi, fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa nahnu fi sihatin wa afiyatin ya rabbal alamin. Ya Allah berkahi kehidupan kami di bulan yang penuh kebaikan ini di Syaban ini kemudian sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, selamat dan aman. Allahumma amin. Demikian Allah alam wa sallallahu wasallam Muhammadin wa Ali wa sahbihi wasallim.